Tidak terbayang dari seorang muslim yang baik. Apalagi sosok seorang salafi, sunni. Kok kemudian dia punya daftar sebuah daftar ya disimpan bayangannya kayak sebuah daftar gitu ya disimpan di hatinya sih ada juga yang mungkin disimpan di HP ya mungkin di laptopnya barangkali Allah alam kok bisa punya daftar data keaiban, poin-poin habat semua ikhwah. Naudzubillah. Data muslimin saja kamu tercela. Sak kecamatan binamu, ini binamu ya. Ya. Apa banumu? Eh. Kalau binumu lagi trending penipuan anu itu. Antum apa? Binamu, bukan binamu ya. Anda binamu. Kok bisa data satu kecamatan itu ada pada kamu? Pak Fulan, begini orangnya, begini orangnya. Na'udzubillah. Semua akan sepakat ente orang jahat, ente orang jelek, ini merusak muamalah, merusak interaksi, merusak ukhuwa kaum muslimin. Kok ada data seperti itu? Itu kalau intel cocok. Nggak semua di, dimasukkan data orang-orang yang dicurigai bermasalah, diinteli. Pekerjaannya pemerintah memang. Lebih miris lagi, lebih kecil lagi. Ini datanya salah salafiyin jenis ponto. Simulasi ya. Kata semuanya ada. Siapa ini? Bu Rafifah. Siapa ini? Hmm, Abu Beda. Siapa ini? Abu Dar. Siapa ini? Abu Fulan. Ada semua di sini. Na'udzubillah min zalik. Lebih kecil lagi akhlak itu. Lebih busuk lagi hati yang seperti ini. Pasti akan rusak yang namanya ukhuwah. Hancur ukhuwah. Lebih mengerikan lagi. Data ini datanya para doa, Ilallah. Ada semua di sini. Ustadz Fulan. Masyakil punya masalah dia. Nih, nih, datanya segini nih, nih. Mau saya sampaikan semua kepada antum? Segini nih. Mau? Hah? Mau antum? Antum nggak layak dakwah. Sudah, antum ngaji lagi sana. Nauzubillah. Ini lebih kecil lagi, lebih busuk lagi hati yang seperti ini. Jelas akan merusak ukhuwah bukan semata-mata ukhuwah di kalangan muslimin, bisa merusak ukhuwah di kalangan salafiyin, bahkan merusak ukhuwah di kalangan para duat salafiyin. Lebih ngeri lagi, lebih kejam lagi. Ini datanya masyayikh. Masyayikh sunnah. Syekh fulan, nih poinnya. Nih, nih, dia gini, gini, gini. Hmm? Ini masyayikh ya akhi. Nah, segitu. Nauzubillah. Naudzubillah. Ini merusak, mencapik-capik, mengkoyak-koyak ukhuwah sehancur-hancurnya sudah. Dan ini yang diinginkan oleh iblis la'anahullah. Munculnya orang-orang seperti ini para muharrisin. Naudzubillah. Hancur